Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Para pendengar yang mengikuti secara langsung dari RRI Baitur Rahman dan Serambi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, kesempatan, kesadaran yang diberikan kepada kita. Selanjutnya juga salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah Malam ini saya dalam posisi menggantikan Bapak Ustadz uh, Prof. Dr. Azman Ismail Karena beliau baru pulang umrah uh, Jadi dalam uh, waktu yang singkat ini antara sambil kita menunggu salat Aisyah marilah sama-sama kita mendengarkan sebuah kisah Al-Qur'an yang pada minggu lalu eh, saya telah atau kita telah menuntaskan sebuah kisah salah satu periode penting yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu pertemuan beliau dengan Putri Balkis eh, kisah tersebut eh, telah kita tuntaskan eh, dan pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah kisah Al-Quran yaitu kisah tentang Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam di mana Eh, kalau kita urut-urut sejarah antara Nabi Musa dan Sulaiman ini jauh periodenya e, lebih duluan Nabi Musa eh, kemudian baru setelah Nabi Musa wafat kemudian muncul beberapa nabi yang lain baru kemudian Nabi Daud Sulaiman seterusnya sampai kepada Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Nabi Musa merupakan salah satu nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Saya lupa tepatnya berapa kali, tapi yang pasti sekitar 200-an lebih. Kalau tidak salah. Ini merupakan salah satu satu-satunya nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran Sementara Nabi Muhammad sendiri hanya empat kali dalam Al-Quran Menarik memang cerita Nabi Musa ini karena cerita Nabi Musa alaihissalam eh, Allah kisahkan mulai dari beliau kecil sampai beliau eh, tua yaitu setelah mengeluarkan orang-orang Bani Israel dari bumi Mesir ke Kanan, Palestina. Hmm. Jadi eh, kisah ini kita awali dari dalam surah Al-Qasas. Kita mulai dari ayat 6. Kita mulai dari ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين Hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ketika Musa lahir saat itu Mesir sedang berada di bawah kekuasaan kaum Koptik atau dalam bahasa Arab disebut Kipti. Nah, mungkin kita pernah mendengar Maria Kipti Nah, itu Kipti Dan bangsa uh, Koptik atau Kipti ini masih ada sampai sekarang di Mesir. Akan tetapi Koptik atau Kipti ini uh, sekarang sebuah agama disebut Kristen Koptik. Ah. Jadi Kristen Koptik yang di Mesir ini dia tidak tunduk ke Roma. Dia bukan Katolik, bukan juga ah, apa namanya? Protestan. Tapi dia aliran sendiri. Kalau kita lihat salibnya itu bukan uh, salib tapi uh, bukan seperti salib yang lazim kita lihat, yang apa salibnya orang Kristen. Ini masih banyak di sana. Ketika Musa lahir. Jadi Fir'aun. Jadi Fir'aun ini adalah gelar. Gelar eh, Raja Mesir. seperti misalnya Sultan dalam kerajaan Aceh. Itu Sultan. Itu orang yang paling tinggi. Itu disebut Sultan. Kalau di eh, misalnya kerajaan Ottoman Eh, juga sultan. Kalau eh, di Romawi dulu disebut kaisar. Eh, ada yang menyebut misalnya uh, Harkel itu dalam itu adalah gelar raja. Jadi bukan nama orang Firaun itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Firaun itu Firaun yang di zaman Musa itu bernama Al-Walid bin Mus'ab. itu namanya. Jadi Fir'aun ini pernah membuat sebuah uh, kebijakan kebijakan di Mesir ketika itu dalam riwayat ada yang menyatakan dia bermimpi bahwa akan datang seorang anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya Uh, jadi mimpi ini ditafsirkan oleh Kahana Kahana ini adalah ulamanya orang-orang e, Fir'aun hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya gambarkan sedikit e, ketika Musa lahir di Mesir itu ada dua e, bangsa yang hidup yang pertama adalah Koptik atau Kipti tadi yang kedua Bani Israel jadi Koptik ini adalah bangsa asli Mesir. Ya. sementara Bani Israel adalah uh, apa namanya pendatang. Nah, itu perlu perlu diketahui. Kemudian ketika kapan Bani Israel ini berkembang di Mesir? Jadi pernah beberapa pertemuan yang lalu saya menyampaikan uh, eh, asal usul Bani Israel itu dari Eh, Nabi Yakub alaihissalam. salam, ya, ya, Nabi Yakub punya anak yaitu Yusuf. Nabi Yusuf uh, ada saudaranya Bu Yamin dan 10 orang saudaranya jadi dari uh, ibu uh, apa dari lain ibu. Sehingga anak-anak Yakub ini berkembang di Mesir, maka uh, disebutlah di Mesir itu dengan sebutan Bani Israel. Jadi nama lain dari, dari Yakub alaihissalam adalah Israel Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ketika anak Nabi Yakub yaitu Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir, itu jauh ini jauh sebelum eh, zaman Musa, sebelum zaman Nabi Musa Nabi Yusuf ini menjadi menteri dan bahkan diangkat menjadi uh, apa namanya orang yang memiliki jabatan tinggi di Mesir. Orang-orang Bani Israel ini makmur hidupnya, eh, Bani Israel. Namun ketika uh, Musa, ketika Nabi Yusuf meninggal, uh, disinilah terjadi apanya peralihan kekuasaan jadi disebut di sini Bani Israel ini is eh, apa namanya? istatalu 'alan nas katanya. Jadi ketika dia punya presidennya bahasa kita dari uh, bangsanya sendiri, dia berbuat sewenang-wenang di negeri itu. Uh, berbuat sewenang-wenang. Padahal orang ini minoritas uh, di Mesir, Bani Israel ini. Tapi karena Nabi Yusuf memimpin, dia berbuat macam-macam. Sampai katanya banyak maksiatnya dan segala macam. Kemudian hmm, salah satu hukuman yang diberikan yang diterima oleh bangsa Israel ini adalah sallallahu alaihimul adu. jadi Allah berikan kekuasaan kepada bangsa Koptik ini untuk menggeser ah, menggeser posisi Bani Israel yang dahulunya di masa Yusuf dia merupakan pemimpin dari bangsa mereka itu Nabi Yusuf ketika uh, Nabi Yusuf memimpin itu sekitar abad ini dalam sebuah versi uh, abad ke-13 sebelum Masihi Kemudian pada abad 16 Bani Israel ini menjadi bangsa yang tertindas. Nah, bangsa yang tertindas. Kemudian eh, suku asli dari Mesir ini mengambil kembali kekuasaan yaitu bangsa Koptik dari tangan orang Israel. Pada eh, sejak saat itu Bani Israel ini menjadi menjadi bangsa yang tertindas di bumi Mesir bangsa budak ah, bahkan eh, perempuannya di apa namanya disakiti anak-anak laki-laki dibunuh dan sebagainya kemudian eh, sampailah pada zaman Musa jadi ketika Nabi Musa lahir itu berlaku maklumat yang dikeluarkan oleh Fir'aun nah berdasarkan tafsir mimpi tadi. Maka dia memberikan uh, apa namanya? perintah kepada prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Bukan semua, tapi Bani Israel. uh, dari yang uh, seperti tafsir mimpi yang disampaikan oleh Kahana tadi. Kemudian lahirlah Musa di zaman itu. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan Fir'aun ini memberlakukan peraturan ini satu tahun dia bebaskan, satu tahun dia sembelih anak laki-laki Bani Israel. Nah, jadi ada namanya Nabi Harun. Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ini adalah saudara kandung dari Nabi Musa. Nabi Harun ini duluan lahir dari Nabi Musa. Disebutkan Nabi Harun ini lahir pada tahun di mana tahun ini kita tidak potong leher tahun ini. Nah, sementara Musa lahir tahun berikutnya. jadi kisah kita eh, kembali ke ayat ini. Ketika Musa lahir, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibundanya, ibundanya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi Ketika lahir, kami wahyukan kata Allah. Tapi wahyu di sini maksudnya adalah ilham, bukan wahyu seperti wahyu kepada para nabi. An ardi'i susuilah dia Musa kecil ini yang masih bayi ini. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi. Nah, jadi kan setiap ibunda itu kan khawatir terhadap anaknya. Apalagi ada ancaman nyetimai kotaku. ku nah, jadi sangat takut ketika itu. Nah, wanita-wanita Bani Israel ketika melahirkan. Nah, ketika itu Allah perintahkan, "Fa khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi." Jika uh, kamu merasa takut terhadap keselamatan anakmu, maka alqihi fil yammi. Alirkan dia di sungai. Fil yammi, sungai Nil. Nah, bagaimana dia melahirkan? dalam ayat lain dikatakan anqzifihi fit tabuti. Jadi dibuat sebuah uh, apa namanya? Uh, dari kayu uh, apa istilahnya itu? Huh? Uh, bok ataupun istilah dari dari kayu. Uh, kemudian ditaruhlah Musa kecil di situ. Ya. Wala takhafi wala tahzani kata Allah. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Jangan takut maksudnya terhadap keselamatan anaknya. Wala wala tahzani, jangan bersedih terhadap uh, perpisahan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berjanji inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan anakmu ini Musa ini kelak mempertemukan kembali denganmu kata kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ja'iluhu minal mursalin dan kelak akan kami jadikan eh, anak bayi kecil ini menjadi seorang rasul kata Allah ini janji Allah nah, kemudian dialirkanlah eh, Musa kecil ini di sungai eh, ada riwayat sungai Nil katanya kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Ternyata Musa yang masih bayi itu dialirkan kemudian dibawa oleh arus air lalu didapatkan oleh Fir'aun nah, rupanya istana Fir'aun itu pas di di pinggir sungai kalau menurut redaksi ini nah, di pinggir sungai faltaqatahu alu fir'auna ditemukan oleh e, pihak kerajaan itu liyakuna lahum aduwa wa hazana nah, ditemukannya Musa ini Allah katakan di sini kelak ini si Musa ini akan menjadi musuh kepada Firaun ini inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in ya. kita loncat ayat selanjutnya kemudian ketika melepaskan Musa kecil ini seorang ibu tentu bersedih ya. beliau ini lalu, lalu perintahkan kepada kakaknya disebutkan di sini kakaknya bernama Maryam bin binti Imran ya. Maryam binti Imran persis seperti namanya ibunda Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dia perintahkan? Oh belum, mohon maaf. Jadi ada ada selang satu ayat, ketika ditemukan Musa ini lalu datang istri Firaun, datang istri Firaun. Apa yang dia katakan? Wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak kata istrinya. Anak ini menjadi cahaya mata kita, qurratu ain, menjadi apa namanya? bohatela. Nah, ternyata Firaun itu tidak punya anak dia. Tidak memiliki anak Firaun ini. Dari istrinya, istrinya adalah seorang yang beriman, istri Firaun, beriman. Tapi dia menyembunyikan keimanannya Nah, tapi dia seorang beriman. Seorang mukminah. La taqtuluhu. Dia katakan kepada suaminya Firaun, "Jangan jangan bunuh dia." Kata kata istrinya. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Mudah-mudahan anak ini bermanfaat bagi kita, untuk kita. Wa hum la yash'urun jadi Allah katakan di ujung ayat e, mereka ini orang-orang e, kerajaan Firaun ini tidak menyadari bahwa e, ini Musa ini kelak menjadi musuh bubuyutan Firaun suatu hari nanti. Apa yang dikatakan oleh istri Fir'aun sehingga Fir'aun ini tidak jadi membunuh anaknya An eh, tidak jadi membunuh Musa hmm, dikatakan di sini dalam tafsir eh, la taqtuluhu fa inna allaha atabihi min ardin ukhra wa laysa min bani Israel kata istrinya ini anak ini bukan anak Bani Israel ini hmm, jadi nggak usah bunuh hmm. laisa min bani Israel ini bukan dari Bani Israel. Jadi tidak perlu dibunuh. Kemudian anak ini akhirnya dijadikan anak angkat oleh Fir'aun. Dan Musa ini hidup di istana Fir'aun ketika dia kecil. Kemudian kita balik ke bagaimana suasana ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ketika dia melepaskan anaknya dikatakan sih farigha bermakna khalia. Artinya beliau ini hanya kepikiran yang pule kecuali perasaan pikiran cuman pada Musa. Itu yang dia pikirkan in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin sampai-sampai hampir saja ibunda Musa ini apa namanya apa teriak-teriak maksudnya heboh uh, seperti orang stres lah jadi beliau tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Musa masih bayi ini ingkadat latubdi bihi hampir hampir saja beliau apa namanya lepaskan eh, kemarahan kesedihan ini nah, ingkadat la tubdi bi laula arbatna jika tidak kami kuatkan hati ibunda Musa ini dalam tafsir dikatakan ketika itu datang syaitan membisik nah, membisik Kata syaitan, "Ya ummi Musa, karihti ayyaqtala fir'aunu Musa fagharraqtihi anti." ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون Apa yang dibisik oleh setan ini? Kata setan, karena ketakutanmu sehingga kamu e, tega e, melepaskan dia ke dalam sungai dan tahukah kamu ternyata anakmu itu sudah ditangkap sama Firaun. Itu yang dibisik oleh oleh e, syaitan. Jadi bagaimana hatinya? e, harap-harap tadi mudah-mudahan anak ini selamat tapi ternyata kabajaro Fir'aun ini bertambah-tambah lagi kesedihan ibunda Nabi Musa alaihissalam kemudian ketika itu dia perintahkan kakaknya waqalat nah, nah. dia perintahkan nak tolong ikuti ikuti maksudnya ikuti aliran sungai itu disuruh ikuti aliran sungai itu Fabasurat bihi an wahum la yash'urun. Lalu kakak Musa ini dia lihat dari jauh, dari kejauhan. Dia perhatikan hodroh kah. Nah, ternyata dia tahu bahwa Nabi Musa ini, Musa bayi ini telah ditemukan oleh Fir'aun. Kemudian singkat cerita wa harramna alaihi maradhi'a karena dia masih bayi tentunya butuh yang menyusui hmm. jadi di istana itu didatangkan wanita-wanita yang disiapkan untuk menyusui bayi Musa ini hmm. jadi kata Allah wa harramna alaihi maradhi'a kami haramkan hmm, apa namanya susu dari siapapun kepada Musa ini Siapa yang datang dia tolak. Dangaiba getulak mandum. Dia menangis sejadi-jadinya. Didatangkan perempuan yang yang untuk menyusui Nabi Musa, tapi dia tolak Musa kecil ini. Lalu datang e, menyusup kakaknya tadi ini. Dia masuk ke istana itu. Apa yang dia katakan? فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Yang intinya dia tawarkan, maukah kalian aku cari seorang perempuan untuk menyusui bayi ini? Kata siapa? Kata kakaknya. Nah. jadi kakaknya bernama Maryam bintu eh, Imran. Nah, kakaknya Nabi Musa. Tawaran ini diterima oleh Fir'aun. Kemudian fantalaqat ilaiha bi amrihim faja'at biha. Ini bukan ayat tapi ini uh, tafsir. Qad araftu ah la hadha as jadi dikatakan saya tahu siapa yang uh, bisa menyusui bayi ini. Lalu dia datang, dia pulang ke rumah. Dia datang kepada siapa? Ibundanya. Uh, ibundanya. Uh, setelah dia sampai ke rumah, dia sampaikan kepada ibundanya, "Ma, adik kamdeme bahasa kita kan, adik kamdeme uh, setiap orang yang menyusui dia tolak semua. Saya tawarkan ibu jadi yang menyusui, uh, Musa ini. Lalu ibunya bergegas menuju istana Fir'aun. Falamma wajada as-sabiyyu riha ummihi qabila sadaiha. Nah, jadi ketika ibundanya datang dari jauh pun kata combe. Wajada as-sabiyyu riha ummihi. Dia mencium apa e, ibundanya. Nah, ketika itu dia tidak menangis lagi. Nah, lalu ketika disusui langsung dia terima. Nah, karena ini ibundanya sendiri. Hmm. Lalu orang-orang di sekitar istana ini bertanya kepada eh, orang ini, kakaknya dan juga ibundanya. Faqalu man hiya? siapa ini perempuan ini? Dia tanya. Faqalat hiya ummi. Perempuan ini katakan, ini ibunda saya. Hmm. Tapi dia, dia tidak katakan ini ibunda Musa, tidak. Nyau maklun Dia bilang begitu saja. Dia tidak dia katakan ini ibunda si bayi ini, tapi ibunda saya. Nah. Faqila laha laban Pakai susu. Ibunda katanya. Kenapa dia uh, punya susu lah begitu? Faqalat na'am. Iya memang kata kakaknya. Labanu Harun. Nah. Jadi dia punya anak Harun namanya. Nah. Abang Musa. Artinya mungkin tidak jauh ya antara Musa dengan Harun tidak terlalu jauh uh, ininya. Jadi ternyata Nabi Musa sedang juga menyusui Harun. Wa kana wulida fi sanatin la yuqtalu fiha sibyan. Jadi Harun ini dilahirkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya Firaun ini memperlakukan orang Israel boleh melahirkan anak laki-laki. Nah, namun pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun lahirnya Nabi Musa wajib potong leher. Ini karar dari atau keputusan dari Firaun. Nah, disebutkan uh, oleh seorang ulama bernama Abu Imran Al-Jauni. Wa kana Fir'aun yu'ti umma Musa kulla yaumin dinaran. Nah, jadi setiap hari digaji ibunda Musa ini setiap hari di, diberikan upah sebesar satu dinar. Nah, satu dinar. Lalu eh, aktivit apa namanya kegiatan atau aktivitas ini beliau susui Musa kecil ini berlangsung uh, tidak disebutkan mungkin sampai ya ama ini dua tahun uh, sampai uh, disapih nah. kemudian Al-Quran eh, kemudian melanjutkan kisah apa namanya eh, langsung ke ketika dia remaja nah, dia tinggalkan kisah ini ketika remaja eh, wadakhala al ala hini ghaflatin min suatu hari uh, jadi Musa ini menjadi uh, bagian dari istana Fir'aun. Bahkan dia ini oleh sebagian orang Bani Israel, juga orang Qibti, memanggil Musa ini dengan nama Musa ibnu Fir'aun. Musa bin Fir'aun. Kenapa demikian? Karena masyhur Musa ini adalah anak angkat Fir'aun. Fir'aun tidak punya anak. Jadi ketika dia keluar, dipanggil Musa ibnu Fir'aun. Pada suatu hari, dia keluar ke kota. Dikatakan di sini wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu hari eh, dia keluar ke kota ketika eh, pengawal-pengawal istana itu sedang lengah. Jadi Musa ini ketat peraturannya. Dia tidak boleh keluar kemana-mana. Kalau keluar harus dengan ayah angkatnya, dengan Fir'aun. Eh, dia naik eh, kendaraan Fir'aun kalau dia naik kuda dia bawa ini kegiatannya tidak tidak boleh keluar kecuali harus dengan Fir'aun hmm. dia keluar ketika penjagaan lengah dikatakan di sini Karena Musa fi waktu hadhil al ala rasmi ta'alluq bi Fir'aun. ketika periode ini Musa ini begitu dekat dengan Fir'aun. Ta'alluq begitu dekat, lengket. Artinya mungkin manja mungkin ya. Dah datang Fir'aun. Wa kana yarkubu marakibahu. Musa naik kendaraan yang Fir'aun naik. Punya Fir'aun e eh BMW, dia BMW juga. Kemana Fir'aun pergi, dia bawa. Begitulah kegiatan Nabi Musa ketika di istana. Hatta kana yud'a Musa ibnu Fir'aun. Sampai-sampai orang memanggilnya dengan sebutan anak Fir'aun. Nah, mungkin menyebutnya anak Fir'aun, gak sah. Tapi itu ibni Fir'aun. Musa bin Fir'aun. Farakiba Fir'aunu yauman wasara ila madinatin min madaini Misr. Suatu hari Fir'aun ini ada uh, kunjungan luar kota. Uh, mungkin kalau kita ada dinas, dinas luar kota. Ke sebuah provinsi bernama Manf. Saya nggak tahu nih apa maksudnya. Mungkin Manufia. Manufia itu sampai sekarang masih ada di Mesir, provinsi ini Thumma alima Musa birukubi Fir'aun. Ketika itu Musa tahu Fir'aun ini keluar kota. Dia, dia keluar juga. Debi mutham-mutham. Farakiba ba'dahu wa lahaqa bitilkal qaryah. Kemudian keluarlah Musa ini suatu hari ke kota. Ketika itu dia lihatlah perilaku orang-orang Koptik. Nah, dia lihat perilaku orang Koptik ini macam-macam. Nah, ada sedang terjadi gulat di kota ini. Dia menyaksikan gulat. Gulat ini gulat bebas, tarung bebas di pasar. jadi tarung ini antara uh, Bani Israel dengan Koptik kalau di kita ini apa? Antara minoritas dengan inilah, dengan mayoritas. Nah. Satu orang Bani Israel, satu orang Koptik sedang bergulat. Mulha. Nah. Lalu salah seorang dari Bani Israel ini dia dalam keadaan dalam posisi kalah kenung nah, tumbuk jojo kemudian dia minta tolong kepada Musa apa yang dia katakan? Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Dia minta tolong kepada Musa, Musa bantu saya. Kita tidak bisa membayangkan eh, ini pertarungan bagaimana ini. Atau seperti gladiator atau bagaimana? Istilahnya Hanatebi sebelum mati eh, eh, pertarungan ini. Jadi dia minta tolong kepada Musa. Fawakazahu Musa faqadha alai. Lalu Musa ini kuat dia, pemuda yang kuat. Fawakazahu Musa. Di bahasa Al-Qur'an fawakazahu. Fawakazahu dijelaskan di sini adalah dia tinju dengan lima anak najaro. Fawakazahu Musa faqadha alai. Sampai Koptik ini mati, mati di tempat satu pukulan. Fawakazahu Musa faqadha alai. Qala hadza min amali syaitan, kata Musa. Bene pelakunya nyobut syaitan. Kata kata Musa. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Nah, kita loncat Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Ketika dia meninju uh, koptik ini dan mati, dia menyesal. Dia tidak punya, tidak punya niat untuk membunuh, tapi melerai. Uh, tapi dengan tinju. Dikatakan di sini dia tumbuk di dadanya. Sekali pukulan tewas. Eh, lalu dia menyesal. Rabbi inni tu nafsi kata Musa. Ya Tuhanku, Zalam tu nafsi saya telah menzalimi menzalimi diri saya faghfirli faghfaralah ampunilah saya dia minta minta ampun istighfar nah, kita loncat satu ayat kemudian fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab nah, ketika peristiwa itu terjadi seorang koptik telah tewas maka pada saat itu dia tidak berani pulang ke istana. Ya, Ban. Karena yang mati ini adalah orang istana. Maksudnya orang dari kalangan bangsa istana. Bangsa yang sedang memimpin yaitu Koptik. Dia tidak berani pulang. Fa asbaha fil madinati khaifan. Dia takut. Ah, dia tidak pulang-pulang dia. Kemudian pada saat itu akhirnya dia bermalam di situ. Nah, nah, jadi karena waktu kita sudah habis, nanti ada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan kisah ini bagaimana perjalanan selanjutnya Nabi Musa. Nanti sampai pertemuannya dengan anak Nabi Syuaib. Lalu dia menikah dengan anak Nabi Syuaib. Eh, kita lanjutkan dalam kesempatan lain insyaallah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda tetap bersama kami Radio Serambi FM